Bismillahirrahmanirrahim wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Wa minha lan iku setengah sanging khumsah fikratun utai mikir. Tadi kan bagian mikir ada lima. Fikratun utai mikir angen-angen fi wa'dillahi ta'ala ing dalam janji ini Allah ta'ala. Allah janjani amali maring pira-pira amal allati kang wasofa kang nyifati sapa Allah Allah biaklan amal nyifati auliyahu ing pira-pira waline Allah. ada beberapa amal yang Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya. Wa fi malan ing dalam perkara aada kang nyediakno sapa Allah lahu maring aulia minal khairi sanging kaapian al ajili kang langsung wal ajilan somben. Terus termasuk kita mikir beberapa amal sing Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya dan amal itu dapat janji mau mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun apa akhirat. Kala dawu sapa apa taala fa mangka namuk minang ka mangka la yastawun. Afa manono ta wong kana kang ana sapa maning percaya ning janjine Allah wong kana kang ana sapa manu fasiko Wong sing ora ngimani janjine Allah la yastawun ora bakal kembar sapa mukmin Wa qala ta'ala fa amma man Fa amaman pun te wong atau kang paring sapa man, dermawan sapa man, lan takwa sapa man. Dadi yo ngekeki plus takwa. Wa lan benerno sapa man bil husna lan kaapian. Fa sanuyassiruhu moko bakal gampang ingsun ing man yusra maring barang sing gampang. Dia bersedekah sama orang lain kemudian dia takwa dan membenarkan sesuatu sing dijanjikan Allah al husna niku swarga. Fasanu yassiruhul yusra mongko bakal gampang ingsun ing man yusra maring barang sing semuanya gampang. Wa qala ta'ala wa ada janjeni sapa Allah awalladina ing mungake amanu kang iman sapa ladina minkum sing sira kabeh wa amilu sholihan. Allah janjeni la astakhifana iktine bakal ngangkat khalifah sapa Allah hum ing alladina amanu wa amilu sholihat fil ardi ing dalam bumi. Kama stakhlafa kaya oleh ngangkat dadi khalifah. Kaya oleh ngangkat khalifah sapa Allah. Allah ngangkat khalifah ladina ing wong akeh min qablihim sang sedurunge ladina. Wa ta'ala innal abrara la fi na'im. Satunung sing apik-apik la fi na'im nek ning dalam kenikmatan. Kowe naes mikir janji-janjine Allah ning akibat sangka amal apik, iku ya tawalla dadi kalahirno. Minha sangking ikilah napa wau fikrah mikir-mikir wau apa ar-rahbatu seneng fil akhirat ing dalam akhirat. Wa samratu tafakkuri utawi dua ikilah mikir iku mahabbatu sa'adat iku seneng wong sing apik-apik atau seneng wong sing bejo-bejo. Wa hamlun nafsi lan dorong awak alal amali ing atase ngamal bi amalihim lan kaya ngamali para suwada. Wa takhalluqu lan bertata krama bi akhlaqihim lan pira-pira akhlake para suwada. Wa min halan iku setengah saingi fikra fikratun tuntai mikir fiwa idila ing dalam pira-pira ancamannya Allah. Manane ancaman lil akhlaki maring pro pira perilaku alati wasofa kang nyifati sapa Allah Allah biya ing lati ada ing pira-pira musuhe Ukuran perilaku elek adalah perilaku sing Allah mensifati musuhnya. Jadi kelakuane musuhe iku koyo apa? Berarti iku perilaku elek. Wa fima lan dalam perkara ada kang nyediano sapa Allah lahu maring ada minan nakali sanging siksa wal wabai lan bencana. Kala dawu sapa Allah taala wa innal fujara la fi jahim. saat wong sing lacut-lacut iku la fi jahim nyektene dem neraka jahim. Dawe apa male fakulan akhod nabi dzambi. Fakulan mongko ing saben-saben wong sing nakal, sing kurang ajar wa akhod nang alap ingsun bi dzambi ing dosane kulin. Famin humong setengah sangking al mujrimun pokoke wong sing dosa-dosa manute wong arsalna kang utusno ingsun ali ngatasé man hasiban ing krikil panas wa minhum lan gusta sangi al mujrimun lan wong akhoda ingkang alap ing manapa sehatu apa siksa siksa sak bengukan siksa sak genjatan yo misale ana gempa ana apa jenis sayha sayha mesti sak bengukan mesti ana siksa sing sekali sekali terjadi wong bengok terus gak iso selamat jenenge sehat. Wa min hum lan setengah sange al mujrimun lan te wong khosafna kang ngeblesno ingsun bi ing man alardo ing bumi. Ada siksa sing bentuke wong dilebokno bumi, diblesno ning bumi kados liku faksi kados niku. Wa min hum man akhrokna. Wa min hum lan setengah sange al mujrimun lan te wong akhrokna kang ngeblesno ingsun. Uh, eh, nenggelamno ingsun. Kados tsunami, kados nopo sing teng senajan to teng darat. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah Allah yazlimahum supaya dolimi sapa wa ing wong akeh walakin kanu. Tetapi ana sapa ngakeh anfusama dunia akeh anu yazlimuna nglakoni dolim sapa akeh. Wong sing mikir ning ancamane Allah ya tawalla dadi kalahirna. Ya tawalla dadi kalahirna minha iki ikilah fikrah apa al-hibatu wedi. Ail hadaru dikse wedi minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal ijlalu lan kalahir sangka mikir iku al ijlalu apa ana banget lillahi taala maring Allah taala wa minha wa minal wa min halan setengah sangi fikroh mau fikroh sing khomsah fikrohun te mikir angen-angen fi taksiri nafsihi ing dalem ceroboi awak dhewe ne wong iku ana ana pepekane wong ani taati saking taat ay ini tilai itu sing ibadah wa taala nah ibadah sembrono saenake dewa fi ikbalihi lan oleh ngadepi wong utawa sedang sungkemane wong prilakune wong selalu menghadap isuktihi maring barang sing dadi bendune Allah Orang itu kalau taat sekadarnya tapi selalu melakukan sesuatu sing anu dibenci Allah. Bi ityanihi kelawan oleh nekani man ma ing perkara nah kang nyegah sapa Allah ing man anaha kang nyegah sapa Allah hu ing man anhu sanging ma. Ma isanillah sertane oleh bagus ya Allah ilahi maring man. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtulan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kecuali yen to nyembah sapa ngake ing ingsun. Manusa lan jin ora tak gawe kecuali supaya nyembah ingsun. Mesti nyembah iku ngerti ingsun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum ana ta nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kumi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh Wa annakum lan kue nyongko sira kabeh ilena maring ingsun kue nyongko latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal toat. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dudati kalahirna minha sange hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wayah miluka lan dorong opo iki hada ka ing sira alalau minafsi ka ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa muja nabati taksiri lan ngetui pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut Nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah, pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Mun kalau terang nopo masalah mulai fikroton fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada nopo ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir, wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh ya, sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in, Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayu nih. Lane kulo nu sering gawe syariat teng santri kulo. Pokoke nape jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Guling-ilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewante kan koyo ngono kan koyo wong ra peduli napa. Nah. Nah, dawemu itu eh, sederhana oleh gaya contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh males-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malasan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokok itu tidak nose <laughs> sewantes. Nah, itu rontok. rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mereka sifat itu sifatnya yang nopo munafik. Wa komu, qamu ila sholati kesalah. kesalah. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik, orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu. Kesusu cepet-cepetan. Ngan roto kiai nak melaku itu banter. Guiling-ilingan nak menuju barang apa itu ketok seri serius. Nah kiai kok melakukan lon-lon kemungkinan nak radhi duit ya ketuan. ngurapati <laughs> so ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi makonane, paham No? Sekali-kali nape ngaji, pas marung ono tat ngaji maju nganti nabrak-nabrak uang wong. insya allah luwih keren apa? <laughs> Tapi yang ngawur nganti nabrak-nabrak uang Kalau kalau cerita, jadi Mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Dadi jadi tumak nina itu ada batasnya, nggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa, riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksi Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama jamaah gak seru. Kudu apa? Melayu. Onok melayu nih, onok unsur cepet-cepet. Mungkin kadang wong anteng rada di wali-wali mereka kenemenan. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab ini ape wong Madura. <laughs> Tapi nak hadis latah do ape wong Solo mbek Jogja. Jadi kok plus minus apa? Madura soleh lat kandani lat takdop paling abot. Jo gampang muring-muring. Paling abot. Mana kalau di santri Madura kata tak kandani pantangan hadisnya Madura lat takdop. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, Solo Jogja anak kon kesusu ra Ngalon-alon waton <laughs> kelakon wah maten. Nah, saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu sing Madura. Ora napa? orang emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kalau pantura, rati senang misoh pantura ini, mereka belah. No. <laughs> Tapi ini penting kalau atur, no. makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan kesusu ini Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fakir. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fakir. E, eh, ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fakir. Eh, Nabi itu tidak tidak wudhu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, e, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku ya kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal mau kitab boy aku nara melengkar kabeh. <laughs> Eh, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayamum ketika ditanya eh, al amru asra min dalik eh, urusan bisa lebih cepat timbang itu eh, saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum wudhu pakai pakai aqua pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudhu pakai air aqua padahal ya dekat masjid ya dekat karena kadang tadi Eh, kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, tersarung, baru apa? Jubah. E, makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pernah nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. kalau <laughs> nih sungkan, kalau nih jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto anak ngaji karena gue jas. Karena jaluk kan gue nyai. Wah bingung, bos kayak itu niat saake, Gus baik ora ora gue jas ora kelar tuku tapi ya niatnya Niatnya Niate belek bapak ya Kemungkinan itu nganggep aku raklar tuku terus ngekei. <laughs> itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinan ya saking tak dime kepengen kiai ini duwe jas. Atau kemungkinan ini Gus Fai kalau mau ben tiga no wong jelas jelas ya. nggak ngerti ya, dan tidak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini mah lagi wudhu wong Arab nak lagi adus nih hamam. Hamam itu hamam itu pokoknya di kan ono pemandian umum ya, sekarang sama lagi. Eh, pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu tidak ada santri nih <laughs> aku aja ragam tidak ada Mustafa lah kena ketibik malah <laughs> malah loro kabeh jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku ini tiket ya aku lihat derek no <laughs> malah aku sing derek no akhirnya sembrono ah seloro kabeh tidak oh po ya raro swargo ya ini sebenarnya kayak tuntun ya raro Singkat cerita, si kiai tadi dengar, e, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Mengkiai sudah di kamar mandi. itu bilang ke santrinya, cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, eh, hala badaan hosal tambok kamu ke, jangan ke susu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan isawai, pas adus karena mungkin lagi seneng-senengnya kena banyu belum mau barang baratus medit <laughs> kan yo roh. Wah anak pas lomo lakoni wah, engkau kan iso medit. Atau pas sampai lo mau mati, potensi jadi kita ini mengejar waktu, waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teknya Quran tuh fafiru ilallah lari. Firor itu nih apa? Lari. Nah, itu yang saya mintalah Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu. Apalagi ini kebakaran rokok. spring. itu <laughs> lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh sering. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah gitu, sa'i-sa'i samu kudu melakukan itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita tidak boleh. Sewan pangeran dingin-dingin saja. Mangkel loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf film lagu be ango terus santai. Iku bangunnya apa ibadah kangen aku tau ora kok enak dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? <laughs> Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi suka. wis ngono lah kelas. Ya ora kurang ajar melayu ku susu dibeli jaluk e ya apa? yeleng Ya lengi-lengi jadi ini kula suwun lah. Tapi satu segebut gebut satu serombol, <laughs> Ibu ngawur naiku. iku. Pokoknya ono kesusun lah, entah berapa kadarnya itu Anak... Mereka istilah pangeran apa wasariu lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar. itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesu, kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi, latakdob. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musaro al khairat mungkin bagus, tapi di latar latatop kurang. Orang Solo, Jogja di Tumaknina bagus, tapi di musaroah kurang. Nah, makanya ini baru barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu di dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasariu. Wasariu itu apa? Bergegaslah, fafirru larilah. Jadi fafirru ilallah maka larilah. Firru itu lari apa jalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu ndak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang gus ibu sedang gerah. Serono Swanta itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu nih. Dan nah, di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idha masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min soba binir tako. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cep cepet. Fakaan naman hatto min soba binir tako. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? ngiling ngiling Nah, Ciri utama berpikir secara Qurani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaro'ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas. Malasan wa idha qawmu ilas sholati qawmu kusala. Sehingga kata Fatul Mu'in kalau kamu sholat kudu onok nih Onok nasate. Guiling-ilingan kamu biar tidak berkategori munafik munafik karena orang munafik kalau wa kamu ilas sholati kamu kusala kalau sedang mau sholat malas malesan nah, intinya gitu cara jadi mufasir cara jadi pemikir Quran yang baik apa sifatnya orang baik dikumpulkan kemudian kamu ingin diri itu sifatnya orang buruk kamu kumpulkan kemudian kamu menghindari sifat itu misalnya Allah cerita Fir'aun Fir'aun itu penyakitnya apa eh, istagna merasa kumoluhur merasa tercukupi semua itu sifatnya apa Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna suantumul antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya namanya Habib Abdul Haddad masyur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakhri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wa la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan toat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini, itu jenis anak abdun soro dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu somat. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali. wong salam template jodoh nggak no. Senguntung aku, aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama, itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali, paling banter wong sowan gue gulo. Sing untung deh nih. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi si siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dua ulama. Mbok ambek gue dur kowe mergo ora ono makome sih terbangnya kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nara di makom itu kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat ketika kebaikan pun respon kita an anteng tidak boleh dalam kebaikan harus musaroah ada harus apa musaroah musaroah itu ke susu nah itu makanya filosofinya apa kalau toaf pertama juga kon cepet sa'i namanya ya sa'i sa'i mana apa lari-lari ke kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agaklah agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi ojo terus numpak skuter balapan yo ojo. Mulai bingung mbek orang saiki. Nah wong sepon numpak skuter pantes saya sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus langsung sing wengkek pasangan suami istri skuteran bung tuaf. Aku wis udah malaikat mbarno jo tompo. <laughs> Mangkel lewong Lagi ini sing apal Quran ngalim diselipi ya perkara ade karo aku skuter. Aduh mata Ijek nom nak itu tak malu, ijek nom Iku wajib mbok pasutno kon. Pasute wong fakir mandi yakin. Enak wis yo yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu cek nom. Padahal ku pan srewet mesti. Piye karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. yo coba lakoni iku awas kowe. Kecuali kowe tuwek meh mati wis ngono. Tuwek ora meh mati yo, ya aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih. Eleng-eleng ya, pokoknya wow ya, nopo. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk uh, apa itu? Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim alaikum. Tidak eh, pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho bek kodok koder. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho be kodok kuter, Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini kira susah. Di murid kira jelas sudah susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid tua ke, gus tua kita air serat jelas. Aku uh, goblok cara aku kiai. Orang usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji gue kitab gue hebat. Ono ngrungokno ngaji gue hebat. Ono ora paham ning majelis wis hebat. <laughs> Lah nak paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. <laughs> Nak ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu hebat hebat hebat. Hebat. Nah, ono menteri dilantik guyu wajar, dong, ora menteri ra kok guya guyu. Iku kemingenane loro, sange waline sange gedenge wis <laughs> moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa su susah. Lo kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasi piye, butuhku nasi piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan gue piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya, kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Enggak cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al kafidat yang mencukupi. Allah ar rozik zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. komi. Carane ngene tak warai, tak warai sithik iku duniru. Peksa nek iso niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul kurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buan teragama mergo salami template, tetep melaku. Padahal sing gawa serono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene tapi ya ngene-ngene iki wae. <laughs> Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberat petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofadha tahu bi al-hadi. Karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang orang hidayah, di Hollywood ada. Di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali. Iso mau cemuin, khusus era karo orang Bali, betina orang utuh. Khusyuk era karuan. Kadang wong gunung kita atau roh udul aku ah, khusuk ya akeh. <laughs> Lho mergo pangeran, pangeran ra iso diatur. Kalau di santri Bali, tiap romo itu menak astagfirullah. Pikirnya wong, ping pirang astagfirullah, wong pikirnya. Kowe sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelah sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis, ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng neng kono wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. <laughs> Masa kowe kan nangis itu samu tol tol jebule. Jebule kan nangis itu sane nyesal dene. Uh, ah, ngomong itu dibenero tangga-tangga nih, hanya kabeh wong Indonesia. Saya ayu wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ada kepelek kabeh. <laughs> Rawong Turki, rawong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. <laughs> Enak ya darani sing elek sing wedok. Emang samu sing elek sing wedok tok sing lanang yo. Elek. Enak oi. Makanya haji itu pangeran ngeling nong haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah itu kon khusyuk. Neng haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perem. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Orang no ibadah sing gelem ra gelem kumpul koyok haji. Nah sholat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan. Nah, model sitoe wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ono sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan gue mau. mana aneh sebelum salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jari sing Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan bodoh ngangguri rabar. bar. yang sering takut. "Nak cara jenengan sebuti kesa ah, aku ora pangeran, aku ngukumi rano guna ini. Nggak jangan-jangan aku fanatik dibeli pangeran rapopo. apa Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam madzhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup aja. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup aja? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajib. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar aswat Pas sampai ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. kiai, kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes wes. Mulai mendingan pangeran mulai beda wong jadi. ini pas ning Hajar <laughs> Aswat. Lagu pengiran oleh gocul kanjen ngono fala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo ya filhat haji ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek yo ya filhat. haji. Mulane kesunatan ning Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes. Oh tetep sadar ini. Wes artis Indonesia mbek bakul kebab ning Turki Yudi artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha Wong Turki kalau nate dolan teng tiang teng toko Turki, itu penjagane lanang-lanang guwanteng. ning Indonesia jelas jadi artis. Terima pembantu. Manja nirunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus dia nangis nih tak takut masa aku di pangeran coba lihat ngenes. Jadi <laughs> pangeran gue unik, beda wong gue unik. Wong haji gue ibadah sakral, justru perempuan tuh wajib buka wajah. Ya sana. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman farodo fi innal hajja fala rofata wala fusuko wala jidala fil hajj. Sarate haji gue. nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lewong tok waf kok dadi sitok. Lho kula di kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki kenging napa jenengan nangis. Aku rong tau solat salat gurunge bokong wedok. Sak urip-uripku ya masjid haram. Kula niku wong elek opo piye Gus Gus. Salat tuh ning gurin. Kan nang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumroh mungkin rapati kredit. Nah, lu musim haji kan. Kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati kan <laughs> Nangis wong iku. Piye gitu. Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning teng tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf sholat bar tawaf sholat tetap akhirnya kan kredit. Wah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetep Pemenang kena wong si alawanang wedok jadi suwi tok sak rombongan ribu dua ribu Askare ke kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lana. <laughs> Wong Indonesia kan ngono ape membuka apa kan dipisah mbek polisi sing wedok kan kan tetep ora bujuk wong si tok dipisah itu <laughs> Selain mau hilang, nama. Akhirnya yo polisinya sing kalah karena kan ada tukaran be askar dibangkilangan nama bujuk. <laughs> Polisi ini akhirnya paham, maksudnya ini bujuku mau sitok, bukan pisah gue biar. Akhirnya polisi ini mantuk-mantuk, oh, iya iya. Dia celek sitok, eh, kok pisah, jadi mesti maklum. Jadi eleng-eleng ya. jadi pangeran itu unik, itu nunjuk nona jadi wali, itu ragudu neng daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiannya lanang wedok malah kumpul. nunjuk nunjukno fil ibadah ku ana coba. Wong ibadah kok ana coba yo ya haji nih Nah, orang coba bi ngambung hajar aswad kadang lanang wedok di situ. Wong bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. <laughs> Jadi kan dekne gak gaduli bojone Mus. Tawaf setengah telu tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan macak ikhram. Kan gak pati ketoro ini menawa melok muter ucu-ucu ku melok rombonganku. Nganti aku bersaiku ujuk ucu nuangis dek bareng ngerti gak rombongane. nuangis kayak bahasa Indonesia wah mata wong. Berarti wakil kehilangan buju. Mereka katut ngarpe. Nah, akhirnya tawaf itu kok nyekel buju ini bin Terus ada problem fikih. Madhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu bata Di ikhram gak nyekel buju. Buju wedi hilang. Akhirnya kiai kiai yo nakal, kiai kiai yo rada nakal. Khusus tawaf, madhab Malik <laughs> ono madhab. <laughs> ono madhab kok paket khusus sih. Bangunnya pulsa kok. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki madhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku. Batal. Tapi nak pas tawaf Bujum cekeli nak ilang. <laughs> Akhirnya wong awame takok jari buat tenang salbah batal, Khusus khusus. <laughs> ya di ada di kiai gue ya nakal asli gue Tapi nakal wali ya para pangeran wae. Ya joniru. Ayo rata-rata orang Indonesia anak tuh aku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal dora Ayo batal dora Batal dora Cermat safi kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Sembo inti intikal pakai tewa. Jadi tuaf dok. Kok nane Indonesia balik nih. Serepet. <laughs> Mana wong rasa usah gedeng kubu sebelah, kubu sebelah darah nyekel bojo ora batal. Iku ketingi gedingi kaya apa yang kau nak tuaf iku anut mazhab iku. Mana ngaji sing luas. Kaya aku lu jadi wong alim keren. Maksudnya roh mazhab ya ora bingung. Mbok saking ke, mbok saking alime ora roh. <laughs> Lalu sampai Gus-gus Jawa Timur anggo celok wes mesti Gus Pak repot kabeh <laughs> saja. Aku sak muni-munimu kono. Engko wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku ya piye ya? Misalnya kue fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nak pas haji toaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel nih wong, sadon nyekel. <laughs> <laughs> Gak umum memang Indonesia anak kaji, nyekel bojo gak umumnya. Seng kaji tahu berdua nih, seng nggak nggak kan kaji berdoa. Umumnya dicekeli nih Padahal cara fakih batal gak? Batal. Ya, tapi hanya nyekel kan jadi ya hilang jadi ya resiko kan. Utama utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane serepet repot. Tapi gini ya, saya pastikan madhab safi itu ya ada benarnya. Meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti safi. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Eh, sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Kita ya, nah, cari wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya, ibu putri saudara putri kamu bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darah di itu mergo bule itu bahasa Arab nak kau bapak amah, nak kau ibu khola. Paham ya? Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang ana banatul ukhti, anake dulur wedo. Cara Indonesia kan ponaan. Berarti kan bulik be ponaan ngono wae cara Indonesia ki Cara Arab ammah khola banatul akhi. Ya, mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane. Papat ngono. Mergo Bulik ponakan. Iku untuk wong papat. ya bulik cek minjatil ab, cek minjatil om, ponakan cek minjatil ah, cek ukti. Tapi cara Arab iku amma hola. Ana ponakan kau dulur lanang, ponakan kau dulur wedok. Nanti diitung loro wabanatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Nah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah orang lain. Mulanya oleh bok keloni, oleh bok jima bujumu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudhu. Paham gitu dong gitu? Itu cara berpikir. Jadi yang nggak membatalkan wudhu itu yang makro, makro itu siapa? Orang yang haram di neka. Nah berhubung istri itu boleh dineka, berarti status fakirnya ya orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya ada wakil Nabi, fa innakum akhadtumuhun nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau kedua nih mati, nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. yang <laughs> jelas gak melok sing rokok gitu. <laughs> Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun rokok, Rabi Mustafa bun rokok, Rabi kefuat terakhir bu suwargo melok kefuat, <laughs> Lah apa melok saya bu rokok? <laughs> Wong wedok iso oportune sapa? Takoki pangeran, "Ki bojone sapa?" Sing terus warga sinten Gusti? Darko <laughs> kok Fuad, nggih niku mawon. Dewe wedok yo ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nak swargane beda kelas yo ya milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ya ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim nak ditakoki Gus kalau saya haji gimana? Sebujum cekeli wae. Pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. mono intikal khusus itu ya nama Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini apa ditugani wong alim ngalim Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab safi yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan Allah mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan Ya, Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang beriman jika kamu, kamu, kamu pelaku. Ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudhu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu. Maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, Ken kue jo ngambung cawe do ayu. Ketika Ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung, sing diambung. Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan. <laughs> wong gak, wong diambung Ruhin wisen loh. <laughs> Nah kan gak mungkin aku mendingin. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhen kan gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ambung. Meskipun Ruhin iso berdalih, salam ayu. Jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu toaf, kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan Allah masumun nisa wahadal khitab muwajahun lil lamis yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek paham ya uh, tapi kita sudah kadung syafi'i objeknya dibatalkan subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin uang dabung ruhin, iku regane jatuh gak kira-kira masalah <laughs> cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, wayu. Kira-kira dia di cross to ora? Sengaja objek. <laughs> Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Rohin, Mustafa lah ya, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandang wong tok Turki ayu. Kroso gerjel ta ora? <laughs> Kayak obyek lah, kayak obyek lah. Kroso. Kroso. maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiroki hima filada. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh. <laughs> Mungkin kayak udah mesum. Ya oke coba nong elek kan. Misalnya terus kue diabung mau Pakistan maju. terus gak? oh elek sore ya. nah, karena objek ini juga merasakan maka dibatal pisan Pak Imam. Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhabi siapa? Madzhabi. Jadi Nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di Tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab Tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? perempuan, hmm. maka rata-rata disuruh intikal apa? Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa? Jadi itu. Jadi ngok matur ya pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya pamit, "Mbah sepunten ya, Mbah niki." darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madhab apa? Jenengan. Karena memang nggak mungkin, nggak tersentuh. Wes saya paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wong wedok nyaman nawar kiai. Lo kula roh kiai, roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah bayar sing ayu sampai sing perawan sampai sing itu juga gandeng kiai. Dadi entuk papat sekaligus. <laughs> ya Allah. Yuji nyali tenan. Sing wong ayu setengah bae tak takoki, iba, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. <laughs> Waduh, wah maten wong tenan. Mana dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. ku penggemare kadang wong ayu bareng, repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. coba <laughs> Cobane gede. Tapi naik level ya wis, piye meneh level wis wayahe. Serepet. Eh, pangeran kersane. Wis ben bonus Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa ya dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. <laughs> Jadi jenenge dunya, tapi tetap do soleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Del kaji ya telung puluh enam juta. Indonesia gua antri antri puluhan toh. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lo udah antri. Udah lagi wong udo. Ke Ka'bah lo waktu kotak. <laughs> Antri. Oh, mulanya banggalah jadi warga Indonesia. Bali lo wong Bali udah lagi wong udo. Wong ngomoro Bali antri toh ora. Ora setiap saat iso yang Bali Apa roh Ka'bah kota antri. Berarti antusiasme wong neng Ka'bah ning Bali durdi. Dur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias nih ibadah mbek wisata dur di. Keren kan orang Indonesia. Kowe neng neng neng lah. Yo Bali urantri. Kayak menarik, kayak menarik. Wis ngono ora watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu awam, wong Gunung Kidul budi wae wong iso. Yo wong Gunung Kidul tenan, bojo kula kaji. Iku rumang saku i Ka'bah iku wiridan tau mau ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba ah, Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. <laughs> rumang saku wiridan. Jar, bah Ka'bah Mulai cilik aku sholat tuh madhep kuwi lagi ketemu iki. <laughs> Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami Mulan aku itu seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi, bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu Oke, Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh Kak Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini marah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. <laughs> Mereka ora oleh kena ninja. Mulan jadi kiai wabat. Nah, aku sih beberapa Gusti khusus niki, pokoknya <laughs> bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib dong itu mesti kecewa kan? Mau oh, kecewa yakin. Nyekel kah ora oleh iki ajaran malah repot. Ya. <laughs> Semeneng ae. Pokoknya ngene iki Fat, atok rayu pangeran, yakin di bang rayu manusia atok rayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kalau niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, tiba rayu manusia, ku atok ngrayu pangeran. Kita ya aku ketemu pangeran lu siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dem. Supaya yakin jenengan nabian. Tibang dadani wong iki wangil. Lho kangen nyekel kok ora oleh. Misale takoki ngono pusing. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi ini kumenyaan bela kurang roh, ora merabok kandani, malah panjang kan. Eh, ah, satu menengai, satu menengai yang rayu ngerayu pangeran terus, gua bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atau ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan bek kue ada urusan bek pangeran. Luwe rilek. Mulai ada ulama namanya Sufyan Asauri ditanya, "Fawwa ma waditu anna daya hasabani." Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tua aku cek kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Okay. Pangeran arham lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru barokah Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab, Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas besar syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene, iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. <laughs> Kira kriting takok sing kriting Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting? yang enggak kriting minta yang kriting. Ojo langsung aku muter sing kriting Uh, eh, ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget kok saya kok bagus lah Gusti ya gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku pinter golek rezeki. Aku ya tetap murid. Padahal ratau tuku Pokoknya bagus lah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik <laughs> saja. Terjadi Dawe Nabi. Kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah ya itu logik gitu. Itu cara Pokoknya caranya seneng pangeran ya sawur-awuran <laughs> ya, tapi gitu. ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan tuh pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata Wong Desa tadi, lana dimamin robin hak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing so iso sing kebaikan wong sing terus. Jadi intinya dia dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini mau lah kalau insaf Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Jadi. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi ya meripat loro, jadi ya irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku raiso game meripat ya dikai meripat. Aku raiso di tangan ya di tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lalu oleh iman kurang ajar. lah. Imane wong kota kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. <laughs> Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengen duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ng ngukur peparing nggak ya meripat tangan ora jabatan gak? Cocok kok imaniung iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku adung duwe, meripat juga ya kadung. Dibang bayang no, jadi merenti kan repot. Bayang dong alim mungkin tambah repot meneh. <laughs> Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah al bulhu aki-aki berdoa swarga al bulhu wong koplo koplo, Wong goblok lebih gampang syukur. Cari nah, <laughs> bangun kalau cek yang ditan, aku kadang jadi ya, habe wong koplo. goblok. Tahu bangun zaman masih kiai nyaran, itu rombongan wali. Neng tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman itu di nak rime blong piye. Iku ngerti tuh nggih. Pas macet di handrem itu tuwen nggih. Sing jajan teman jajan santai. <laughs> Kita kok iba belakang kok santai iki nak blu, nak gludung piye. Pun dipikir super, banget. <laughs> Jadi, jadi bangun. kok enak tuh wong ngomong. Goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangen be Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terus ini, piye? Kan enak sing dadi goblok. Ada ngiri ya. Tapi tetep aku mau tetep goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi goblok mau. Cuma iki cerita irine ya lho napa? Urip kok penake ngono. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Lha kan dipikir jenengan nek Gus Jinan kiai ini. <laughs> ngrasakno nopo. <laughs> Mulane aku di umatku yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. <laughs> Matekno wong tenan. <laughs> Dadi wong goblok ku penak uripe ku. Radio duit proposal loros, enak loros kode BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang mis miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ramlarat, marat melarat marat no dewi kondol. Enak di jadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok saya Indonesia itu dipikir pakar-pakar sing doktor. saya ini wong mikir mbak sing dipikir ya nanti. Ayo jawab. Wono wapat tenanan, ngentas kemis. Sing meluarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku ada giri bagus bapak itu anggar bapak aku subuh kan ngaji nyemak beja-beja. Ya Kemudian ben laku laku laku ben bapak. Lo wong pawam neng warung-warung semeneng. Wong kok yang ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. <laughs> Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya tadi Seneng lo kadang ya Allah. Lagu nunjuk no pangeran roh mati jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bodoh elek mau aku enggak. bodoh elek ra wong ayu jan ngenes nane. Cuma dia jo GR ngenes di bojomu yang ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra saling kri kritik. Nampa kodok kuter nopo nopo nopo kotor kotor Ya baik eh, kalau suwon pokoke udah penting dunia sing seneng. Nare so seneng so seneng. Mergo seneng sifatnya para wali ala inna ulia Allahi la khaufun ala walahum yasan Para wali itu sifat dasarnya nggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetap nak buat terus-terus no itu udah ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang guys susah. Kadang nyinyon sewu ya kadang pas ibu gerah, sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi itu so Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng wis. Kayak aku ngurmat kowe mangkel aslinya tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yang ini ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005. 2005. Coba perkembangannya piye, cek Cek iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan yo ya ora. Pero perubahannya Mustafa Pero kan. <laughs> tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak lho. Gak ono ya, gak ono perkembangan. Ya? Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud tuh aku yang pengen kerungu kabar Mustafa dari mubalik kodang taruhin tuh tadukun kondang kan nyorak orang kerungu kabar. Ya segini gini wae. Tapi menawa barokah didi ikhlas sehingga rak pendek karir. <laughs> ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek dhuwure ya seneng. Ngono ora usah ngenteni alim kemen ya, kecewa. Boy latih ya, seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus neng kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh neng wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat dora ditili pas melarat terus rono sing roh. Lu malu loh melarat jadi delok-delokan. Ayo gue tuh suka tumpahan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, bu geng Alphard. Barang ngono kayak melarat burai wong disentak-sentak kamu kamu. ikan kancamu disek. Isin gak? <laughs> Ayo milih ditilih itu orang. yo? Milih orang kan? Artinya Allah bikin adat naik melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku semelarat konco lali, apa lali, ngono lho. Dong tuh. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nek mati wae. Wisen lho kan. Wisen lho marah tuh dulu dulu aduh. Ya milah tiga dulu duluan murah. Milah ndak kan? Lah milah ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap itu barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Setep apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik, yang terbaik. Tak budi wa wa taubiha wa mujawan wa luzab wa wa minha anta tafakkaru fi ihatati napa ilmi lamun. Alhamdulillah mil almiza mizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars Alhamdulillah mil almiza mizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars Alhamdulillah mil almiza mizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars Alhamdulillah mil almiza mizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars Alhamdulillah mil al mizan muntal ilm mablagh ridha zinatul ars Alhamdulillahi mil al-mizan muntala ilmu wa mablaghur ridha zinatul arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan muntala ilmu wa mablaghur ridha zinatul arsh.